Baik, mungkin dua contoh di atas sudah membuka pikiran kita, pemahaman kita tentang istilah atof. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan di sini ada beberapa macam huruf atof, ya. Bahwasanya huruf-huruf atof ada lima, yaitu wa, kemudian fa, kemudian summa, kemudian au dan am, ya. Ada lima. Kami ulang, wa fa thumma au dan am ya untuk selanjutnya maka insya Allah kita akan menjelaskan satu persatu ya beserta fungsi dari masing-masing huruf atof tersebut tentunya dengan tetap mengingat bahwasanya kata yang terletak setelah huruf atof maka dia mengikuti hukum i'rab dari kata yang dia itu terletak sebelum huruf atof ya dia sekali lagi harus mengikuti ekrab dari kata yang terletak sebelum huruf atof baik kembali ke pembahasan kita kelompok yang pertama dari huruf atof adalah wa ya wa wa dia itu digunakan untuk sekedar penggabungan dua kata atau lebih atau dalam istilah bahasa Arab kita katakan untuk limutlakil jamai, ya untuk sekedar penggabungan ya dalam bahasa kita bisa kita terjemahkan dengan dan sebagai contoh ya kita buatkan contoh di sini Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun telah datang Muhammad dan Hasan dan Said. Ya, ada tiga orang yang datang. Muhammad, Hasan, orang yang ketiga adalah Said. Wa dia digunakan untuk sekedar penggabungan saja. Jadi ada kemungkinan yang datang itu mungkin Hasan dulu, baru kemudian Muhammad, baru kemudian Said. Namun susunan ini tidak kita perhatikan. Ya, susunan ini tidak kita perhatikan. Hanya untuk sekedar menggabungkan saja. Ya, jadi seandainya yang datang itu Hasan dulu, baru kemudian Muhammad, terus selanjutnya Said, maka ini juga tidak kita salahkan manakala kita menggunakan huruf atop yaitu wa. Ya, sehingga wa ini hanya untuk sekedar penggabungan saja. Baik, kemudian Kelompok yang kedua dari huruf atof dia adalah fa. Ya, fa. Adapun fa dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan tanpa ada jeda. Ya, ada dua poin penting di sini. Yang pertama, dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tanpa adanya jeda. Tanpa adanya jeda. Dalam istilah Arabnya kita katakan untuk ya litartib ma'al at-taqib ya litartib ma'at taqib. Sebagai contoh misalnya Ja'a Muhammadun fahasanun fasa'idun. Ya, kita rubah huruf potongnya. Ya, kalau yang awal tadi adalah wa, kita rubah dengan fa. Ya, ja'a Muhammadun fahasanun fasa'idun. Tetap sama, kita gunakan nama-nama yang sama untuk lebih memudahkan pemahaman kita. Akan tetapi yang membedakan di sini bahwasanya pada contoh yang kedua ini, yaitu tatkala kita menggunakan huruf atof fa, maka dia adalah untuk menunjuk, menunjukkan tartib, yaitu urutan. Berarti kalau dalam contoh ini, Muhammad datang duluan, kemudian baru disusul oleh si Hasan, kemudian baru disusul oleh si Said. Jadi urutannya demikian. Nah, kita gunakan fa. Kemudian poin yang penting yang kedua, dia itu tanpa adanya jeda. Ya, berarti setelah kemat langsung disusul langsung disusul oleh si Hasan dan tidak ada orang yang setelah Muhammad kecuali si Hasan. Ya, kita ulang bahwasanya kedatangan Muhammad itu langsung disusul oleh si Hasan. Tidak ada orang yang menyusul si Muhammad atau tidak ada orang yang menyusul kedatangan Muhammad kecuali Hasan ya jadi setelah Muhammad ya kemudian Hasan kemudian baru Said nah antara Muhammad dan Hasan ini tidak ada orang ya demikian pula Hasan dan Said ya demikian pula antara Hasan dan Said dia tidak ada orang ya dapat dipahami mungkin ya yaitu fa yaitu poinnya kita ulang bahwasanya fa dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih yang pertama adalah adanya urutan kemudian yang kedua yaitu tanpa adanya jeda tanpa adanya jeda oleh karena itu mungkin sedikit faedah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau bersabda dalam sebuah hadisnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya untuk menunjukkan tata cara sholat ya tata cara sholat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang bersabda bahwasanya apabila ada di antara kalian hendak sholat maka apa Thummastaqbilal kiblata Kemudian apa? Hendaklah dia menghadap ke arah kiblat Fakabbir nah, Kemudian bertakbirlah Kemudian apa? Bertakbirlah ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istakbil al kiblah, ya istakbil al kiblah. Menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ataf yaitu fa. Ha? Fakabir Maka bertakbirlah Jadi amalan antara menghadap kiblat Kemudian langsung bertakbir Itu adalah secara berurutan dan tidak ada jeda Jadi ini untuk menunjukkan faidah bahasa kita bahwasanya setelah seseorang itu hendak sholat Setelah dia menghadap ke arah kiblat Maka tidak ada amalan membaca niat secara jahat Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyatakan, nah, tatkala seseorang itu menghadap ke arah kiblat, nah, sumastaqbilul kiblat, menghadaplah ke arah kiblat, fakabir menggunakan fa, ya, fakabir langsung bertakbirlah. Ya, jadi tidak ada acara untuk membaca niat secara jahar. Wallahu taala Baik, itu adalah kelompok yang kedua dari huruf atau. Untuk selanjutnya huruf atau yang lain adalah summa. Ya, huruf atau yang lain adalah summa. Summa dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan yang disertai dengan adanya jeda. Ya, jadi ini kalau summa dia ada jedanya dalam istilah bahasa Arab yaitu untuk ditertib ma'at tarahi ya ditertib ma'at tarahi sebagai contoh misalnya kita buatkan contoh di sini dakhala al Masjidah Muhammadun thumma Hasanin ya masuk masjid Muhammad kemudian Hasan jadi Muhammad dan Hasan ini masuk masjid Poin yang pertama ada urutan. Ya, masih ada urutan. Muhammad dulu, baru kemudian si si Hasan. Akan tetapi yang membedakan dengan kelompok yang kedua yaitu fa, kemungkinan ya, ada kemungkinan setelah Muhammad itu ada orang lain. Ya, sebelum apa? Hasan. Jadi mungkin saja Ali itu datang dan masuk masjid nah, baru disusul oleh si Hasan akan tetapi si pembawa berita ini orang yang ngomong ini dia nggak ingin menampilkan ya Ali ya boleh semacam itu akan tetapi dia menggunakan summa dia menggunakan apa summa dakhalal Masjidah Muhammadun summa Hasanun ya jadi Muhammad masuk masjid ya kemudian baru si Hasan. Dan kemungkinan dia masih ada orang yang masuk masjid setelah Muhammad. Ya, setelah Muhammad dan dia sebelum Hasan akan tetapi dia tidak dimunculkan ya dia tidak dimunculkan hanya saja cuma ini cuma digunakan untuk sekedar ngurutkan saja untuk mengurutkan saja baik kemudian kelompok yang selanjutnya dari huruf atof adalah au ya au au dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih yang menunjukkan sebuah pilihan atau dapat juga untuk mengungkapkan keraguan-raguan. Jadi, au ini punya dua fungsi, yaitu yang pertama untuk menunjukkan sebuah pilihan Dapat pula digunakan tatkala seseorang ragu-ragu antara dua pilihan, antara dua kata, maka dia bisa menggunakan au. Dia bisa menggunakan au, ya. Dalam istilah bahasa Arab, ya, fungsi au ini dikenal, ya, yaitu li takhyir au li syakki, ya, untuk pilihan ataupun untuk menyatakan sebuah keraguan-raguan. Sebagai contoh misalnya di sini kita buatkan contoh yubahu li jami'it tulabi la'ibun au ta'allumun fi yaumil ijazati ya yubahu li jami'it tulabi la'ibun au ta'allumun fi yaumil ijazati dibolehkan bagi segenap mahasiswa untuk bermain ataupun belajar pada hari liburan. Jadi kita perhatikan di sini au dia menggabungkan antara laib dengan ta'allum. Dia menggabungkan antara laib dan ta'allum. Laibun dia isim marfu. Demikian pula mengingat ta'allum dia adalah atof dari laib, maka ta'allum dia juga harus marfu. Ya, ini kalau contoh di sini dia adalah untuk menyatakan apa? Menyatakan pilihan. Lalu bagaimana yang untuk mengungkapkan sebuah keraguan-keraguan? Maka contohnya kita buatkan di sini. Nakola <clears throat> nakola al khabara Muhammadun au Aliun, Ya, menukil khabar tersebut Muhammad atau Ali. Mungkin si pembawa berita dia agak ragu-ragu bahwasanya yang menukil berita itu si Muhammad atau si Ali. Makanya digunakan au ya. Bisa jadi yang menukil khobar adalah Muhammad, bisa jadi pula yang menukil khobar adalah si si Ali. Oleh karena itu kita gunakan huruf atau au ya. Di sini kita ulang bahwasanya Muhammad dia marfu ya, dia sebagai ma'tufnya maka Ali yang dia terletak setelah huruf atof yaitu au dia juga harus apa dia juga harus marfu mengikuti hukum i'rabnya Muhammad. Baik, kemudian kelompok yang terakhir ya dari huruf atop adalah am ya, am. Nah, am ini dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih guna menuntut suatu kejelasan. Ya, sekali lagi bahwasanya am dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih guna menuntut suatu kejelasan. Biasanya kalau am dia biasa digunakan untuk ya untuk sebuah istilah pertanyaan seperti itu. Ya, sebagai contoh misalnya, hal abuka muhandisun am tobibun? Apakah bapak kamu itu seorang insinyur ataukah seorang dokter nah ini digunakan am untuk menuntut suatu kejelasan bapak kamu itu seorang insinyur atau seorang dokter nah untuk menyatakan demikian maka kita gunakan huruf atof am ya sekali lagi kita katakan bahwasanya muhandis dia sebagai maktufnya dia marfu maka tatkala dia disambung dengan atofnya dengan huruf am ya disambung ya dengan atofnya dengan huruf am maka atofnya serta merta dia juga menjadi isim yang marfu mengikuti muhandis yang dia juga marfu baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah mungkin itu adalah pembahasan kedua perkenaan dengan tabib berkenaan dengan tabi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita pemahaman yang baik tentang agama kita ya khususnya tentang pemahaman terhadap bahasa Arab yang dengan bahasa Arab tersebut kita dapat lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.